rahimakumullah. Sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah. Wa azani allahu ayakum jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pada kesempatan ini Allah perkenankan kita berjumpa kembali dalam acara rutin kita yaitu bedah buletin Buletin At-Tauhid yang terbit di Yogyakarta dan didistribusikan di wilayah Yogyakarta dan juga wilayah-wilayah sekitarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Akhuna Akhwira bahwa malam hari ini kita akan membahas satu perkara yang eh, sangat penting yaitu dua tempat yang merupakan tempat kembalinya makhluk yang namanya manusia dan jin, tempat kembali yang abadi, tempat kembali yang tentunya akan senantiasa di eh, nanti-nanti oleh orang-orang yang beriman dan sangat ditakutkan bagi orang-orang yang mereka kafir kepada Robnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya neraka dan surga merupakan dua tempat yang masuk ke dalam ranah perkara-perkara gaib yang kita kaum mukminin diperintahkan, diwajibkan bahkan menjadi rukun iman kita. Ya, satu di antara rukun iman kita adalah kita beriman dengan yaumul akhir, ya dengan yaumul akhir, hari akhir. Dan di antara perkara yang terdapat di dalam yaumul akhir adalah adanya surga dan neraka. Maka ketika seseorang tidak beriman dengan uh, yaumul akhir dengan cara yang benar, maka sungguh keimanan dirinya tidaklah sempurna. Dan bahkan boleh jadi seorang tidak dikatakan beriman sama sekali manakala dirinya mengingkari satu di antara rukun iman yang jumlahnya enam. Ya, atau yang kita kenal dengan usulul iman ya pokok-pokok keimanan. Itu beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada uh, kitab-kitabnya, beriman kepada yaumul akhir, ya. dan kemudian beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beriman dengan yaumul akhir ini akan menjadikan sebab seseorang mendapatkan semangat untuk melakukan berbagai macam eh, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bahwa yang namanya surga itu dilingkupi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia ya, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan berbagai macam ibadah-ibadah ini rata-rata tidak disukai oleh manusia. Ya, satu contoh ketika musim dingin misalnya. Kita bangun di waktu subuh yang ketika itu adalah waktu enak-enaknya seseorang untuk tidur. Namun dirinya kemudian harus bangun meskipun udara sangat dingin. Kemudian dia pun mengambil air wudhu Kemudian dia pun berwuduk dan bahkan menyempurnakan wuduknya. Dan kemudian yang lelaki ya pergi ke masjid untuk menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Seseorang ketika menginginkan adanya surga, ya, maka dirinya bersusah payah ketika orang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji maka meskipun dirinya sangat jauh dari eh, lokasinya sangat jauh dari Mekah Al-Mukarramah, maka dirinya pun kemudian bersemangat untuk menunaikannya. Meskipun harus mengorbankan sebagian dari hartanya, mengorbankan kesenangannya bersama eh, anggota keluarganya dia harus tinggalkan meninggalkan kesenangan yang menikmati berbagai macam fasilitas hidup, rumah yang megah, kendaraan yang mewah mungkin ya, harus dia tinggalkan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan terkadang harus mengorbankan jiwanya ya, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh bahwa memang surga Allah Subhanahu wa taala itu di liputi dengan perkara-perkara yang kebanyakannya tidak disukai oleh manusia. Berbeda dengan neraka Allah Subhanahu wa taala itu dilingkupi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang rata-rata menyenangkan manusia. Ya, satu contoh seperti seseorang yang eh, rata-rata uh, rata -rata manusia yang normal dia suka dengan lawan jenisnya. Maka orang-orang yang e, calon menjadi penghuni neraka, mereka akan berkumpul bebas ya. Prostitusi laki perempuan. Mereka akan berhura-hura, mabuk-mabukan dan semacamnya, narkobaan. Hura-hura, udah mabuk, nyanyi-nyanyi, berdansa dan seterusnya. Inilah neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan nafsu manusia secara umum demikian. Nah, oleh karena itu dalam rangka kita menginginkan neraka eh, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala ini tentunya butuh adanya perjuangan ya. Butuh adanya perjuangan supaya nanti mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam eh, salah satu uh, ayatnya innal abrara lafi naim sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan maka tempat mereka adalah di surga Allah Subhanahu wa taala yang naim berisikan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ini upaya kita ya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjalankan berbagai macam perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang meskipun di dunia ini kita melakukan berbagai macam perkara yang mungkin berat bagi kita, dan kita pun harus meninggalkan berbagai macam perkara yang itu boleh jadi sangat kita sukai. Namun karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan surga yang penuh dengan kenikmatan, maka ini harus kita upayakan. Nah, ada pun orang-orang kafir yang mereka memperturutkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya, maka wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat dosa dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman namun memperturutkan kemaksiatannya, maka mereka akan merasakan dahsyatnya siksa neraka. Cuma kalau orang yang kafir itu kekal di dalamnya, adapun orang-orang yang beriman setelah impas siksa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya dengan sebab kemaksiatan yang dia lakukan atau setelah Allah Subhanahu wa taala menghendaki meskipun belum impas siksanya maka kemudian diangkat dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya tempat terakhir bagi kehidupan manusia dan jin ya imma surga wa imma neraka. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah bahwa surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar adanya, ya, yang benar adanya. Di mana dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah teramat sangat banyak. Ya, teramat sangat banyak yang kemudian kita akan mendapatkan sebuah keyakinan Eh, tentang keberadaan kedua makhluk Allah tersebut ya karena begitu banyak dalil yang menjelaskan kepada kita ya begitu banyak dalil yang menjelaskan kepada kita dengan berbagai macam versinya di antaranya ada yang memberitahukan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dahsyatnya siksa Allah yang ada di dalam neraka. Ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersemangat melakukan berbagai macam kebaikan agar Allah kemudian membalasnya dengan surga. Dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dari dahsyatnya api neraka dan berbagai macam dalil-dalil yang lain ya yang intinya bahasanya menunjukkan surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar adanya. Dan bahkan surga dan neraka itu sekarang ini sudah ada. Ini menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sekali lagi, menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa surga dan neraka itu sekarang ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin as samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jal dan menuju kepada jannah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa ya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan uiddat, telah Allah persiapkan. Yang ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada. Atau semisal firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang terdapat di dalam uh, ayat sebelumnya ayat uh, surat Ali Imran ayat ke 131 Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin dan peliharalah diri-diri kalian dari api neraka yang mana neraka ini Allah Subhanahu wa taala ya sediakan persiapkan bagi orang-orang yang kafir ya bagi orang-orang yang kafir ini diantara ya diantara ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa surga dan neraka itu ya telah ada, ya telah ada, telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ayat-ayat yang menjelaskan akan hal ini ya masih banyak, ya bukan hanya ini saja. Masih banyak. Baik yang terdapat di dalam uh, surat Al-Baqarah misalnya Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya. Dan seandainya kalian tidak mampu dan memang kalian tidak akan pernah mampu itu tidak akan pernah mampu untuk mencipta membuat Uh, satu surat yang semisal Al-Quran ya, karena ayat ini didahului oleh tantangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan jin ya untuk membuat satu eh, yang semisal dengan surat Al-Qur'an. Ya, satu surat yang semisal dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah memerintahkan, mempersilahkan andikan pun seluruh manusia bersatu padu untuk membuat satu surat yang semisal Al-Qur'an. Maka kata Allah fa taf'alu maka jika kalian tidak mampu walan taf'alu dan memang kalian tidak akan pernah mampu untuk melakukannya, maka fattakun narul lati quduhan nas wal hijarah. Maka peliharalah diri-diri kalian dari neraka jahanam yang bahan bakarnya berupa manusia dan bebatuan. Yang uiddat lil kafirin yang mana neraka ini Allah Subhanahu wa taala persiapkan, sediakan ya untuk orang-orang kafir. Adapun eh, di dalam hadis hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatkala beliau di Mi'rajkan ya tatkala beliau di Mi'rajkan ke Sitratul Muntaha ya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan imam yang lainnya yang menceritakan tentang kisah perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke Sitratul Muntaha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya kemudian setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi dirinya untuk melihat keadaan yang terjadi di surga dan keadaan yang terjadi di neraka. Maka semisal apa e, di surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melihat bahwa yang namanya surga itu ada sungai-sungainya. Di sana ada bahkan setiap nabi itu Allah Subhanahu wa taala berikan e, berupa danau. Ya, maka danau yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk Rasulullah ini adalah yang paling luas, yang paling indah, yang bahkan pasirnya itu berupa intan berlian, gayungnya sangat banyak, sebanyak pebintangan yang ada di langit, indahnya pun seperti indahnya pebintangan yang ada di langit, dan seterusnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang sebagian isi neraka. Maka di antaranya Rasulullah SAW melihat di sana ada seseorang yang mencapik-capik tubuhnya sendiri dengan kuku yang sangat tajam. Dan kemudian beliau Rasulullah SAW ya, menanyakan tentang keadaan orang yang menyiksa dirinya semacam itu. Itu adalah orang-orang yang tatkala hidup di dunia suka menggunjing saudaranya sesama muslim. Ataupun seseorang yang di sana dirinya di dekatnya itu banyak makanan yang enak. Ya, di dekatnya banyak makanan yang sangat enak. Namun dia lebih memilih makanan yang jauh dari dirinya, padahal makanan itu adalah makanan yang haram. Makanan yang jelek, makanan yang buruk. Kemudian malaikat Jibril pun menjelaskan kepada Rasulullah setelah ditanya oleh beliau, kenapa orang ada yang seperti itu? Ya, maka dia katakan ketika di dunia dia memiliki makanan-makanan yang enak yang dia miliki ya yang itu adalah miliknya dirinya sendiri namun dia suka memakan harta orang lain seseorang yang ketika di dunia memiliki istri yang halal namun dia lebih memilih ya yang tidak halal perempuan yang tidak halal kemudian di sana ada seseorang yang disiksa dengan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya di atas ya bukan digantung di lehernya, akan tapi kakinya di atas dan kemudian dengan cara menggantungnya bukan di tali, ya bukan di tali di kakinya akan tapi di atas tumitnya itu ditusuk dengan gantungan besi yang ada di neraka jahanam. Kemudian mengalirlah darahnya dengan deras sehingga membasahi seluruh tubuhnya. Kemudian mukanya pun tercabik-cabik. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Kenapakah orang itu?" Maka kata Rasulullah eh, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa itu adalah orang yang tatkala di dunia mereka berbuka sebelum waktunya berbuka. Ya, waliyatubillah. Orang yang ber, yang berpuasa belum waktunya berbuka namun berbuka, maka di akhirat akan disiksa semacam itu. Dan banyak hal yang kemudian uh, Rasulullah SAW melihat di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam peristiwa yang ada di surga dan neraka. Ini hal ini bisa dilihat di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang kisah ya mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Kemudian bahwa surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum Allah mencipta ya jin dan manusia. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam uh, al, uh, surat Al-A'raf ayat yang ke-19. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam Ataupun juga yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang ter, e, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 35. Setelah Allah memerintahkan kepada Adam ya, untuk tinggal di jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi asyjarata fatakuna minal dhalimin Dan Allah mengatakan dan kami katakan ya Adam wahai Adam dan uh, juga istrimu tinggallah kamu di surga ya tinggallah kamu di surga ya tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam ya untuk tinggal di surga ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada sebelumnya. Ya, sebelum ditiupkannya roh pada diri Adam. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan eh, oleh Syaikh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala ya ketika beliau mensarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Maka beliau menjelaskan bahwa ya, surga itu telah ada sebelum roh Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di mana di dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada Adam agar tinggal di sana bersama istrinya. Dan diperintahkan untuk makan apa saja yang dia sukai. Apa saja yang dia sukai cuman satu. Yang Allah pesankan jangan mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Pohon khuld. Namun dengan kehebatan yang dimiliki oleh iblis di dalam berretorika, di dalam menyampaikan pesannya, maka akhirnya Adam pun terperdaya oleh bujuk rayu iblis. Sehingga Adam pun mendekati pohon tersebut dan kemudian terbukalah ya auratnya ya, baik Adam ataupun istrinya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan cara dilemparkan ke dunia. Ini dilemparkan ke dunia ini. Dan kemudian Allah katakan bahwa sebagian di antara kalian akan bermusuhan dengan sebagian yang lainnya. Maka ini satu sunatullah ya, satu sunatullah bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini akan ada yang saling bermusuhan. Orang-orang yang tidak benar dia akan senantiasa memusuhi orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan orang-orang yang melakukan kebenaran dia akan mendakwahkan kebenarannya kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya yang ini akan memunculkan adanya permusuhan. Sehingga wali kulli nabiyyin adun syayatinul ins wal jin kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap nabi itu pasti memiliki musuh. Ya, setiap nabi itu pasti memiliki musuh baik dari kalangan jin ataupun baik dari kalangan manusia. Ya. Itu adalah sunatullah. Satu perkara yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dunia ini tempat ya manusia-manusia yang saling bermusuhan. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pun senantiasa bisa kita lihat satu hal yang musyahadah, satu hal yang sama-sama bisa kita lihat. Ya, seperti dewasa ini di Suriah. Yang mana Suriah ini merupakan tempat bangkitnya kaum muslim di akhir zaman nanti. Di mana Suriah ini dimusuhi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh-musuh Islam baik dari kalangan Syiah Rafidhah ya, yang mereka berkumpul di sana, baik eh, Syiah yang berasal dari Irak, dari Yaman, dari Iran, maka berkumpul di sana untuk memerangi kaum muslimin. Ataupun orang-orang kafir, baik yang dari Rusia, Cina, Amerika dan yang lainnya berkumpul berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Satu hal yang sangat nyata bisa kita lihat. Dan bahwa yang benar sebagaimana persaksian para asatidah yang sudah mengunjungi ke Suriah yang benar bahwa di sana bukanlah perang saudara. Ya, bukan perang saudara akan tapi yang ada adalah perang antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam. Ya, baik musuh Islam itu yang mereka dengan tegas menyatakan sebagai orang kafir, Yahudi, Nasrani ataupun orang ateis ataupun orang-orang yang mengaku menjadi orang muslim namun hakikatnya mereka bukanlah muslim. Seperti Syiah atau orang-orang muslim yang mereka memiliki keyakinan takfiriyah, akidah takfiriyah gampang mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Ya, kalau kita, eh, saat ini wujudnya adalah ISIS. Itulah yang ada di Suriah ya sebagaimana disampaikan oleh para asatidz. Ini satu hal yang sudah sunatullah. Akan ada sepanjang waktu ketika dunia ini ada maka yang namanya permusuhan itu pasti akan ada. Bahkan seandainya dunia ini pun telah tenang, maka pasti akan ada orang yang sengaja mencari musuh. Ya, yang motifnya macam-macam. Motifnya macam-macam. Namun secara umum, motifnya adalah ketika yang memulai itu adalah orang-orang kafir, mereka motifnya adalah motif keduniaan. Mereka ingin menguasai harta benda, kekayaan negara-negara muslim. Ini motif yang pertama atau boleh jadi mereka ingin menjual senjatanya. Karena kalau negara ini tenang-tenang saja, dunia ini tenang, senjata mereka tidak laku. Maka mereka membuat uh, trik ya, supaya senjatanya laku, maka bikinlah kerusuhan. Bikinlah konflik, ya, yang disebut dengan manajemen konflik. Bikinlah konflik. Lebih-lebih lagi ketika negara Timur Tengah adalah negara yang kaya raya. Maka bagaimana supaya kekayaan itu lari kepada orang-orang kafir ini. Dan juga bahwa negara Timur Tengah adalah negara di mana Islam itu muncul. Maka mereka sangat ingin menghancurkan Islam dari sumbernya. Sunatullah. Satu hal yang tidak mungkin untuk uh, tidak ada. Ini pasti ada sepanjang waktu. Dan bahkan yang namanya surga dan neraka ini pun ya penghuni-penghuninya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauh Mahfuz. Di antaranya ketika Allah berfirman ya secara umum secara global walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jins lahum kulubun la yakilu Nabiha, walahum udunun la yasmau Nabiha, walahum a'yunun la yubsiruna Nabiha, dan sungguh kami jadikan penghuni neraka itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia jadi yang akan menghuni neraka itu adalah sebagian besar jin dan manusia. Kenapa? Karena kata Allah mereka Allah Subhanahu wa taala berikan hati. Namun tidak mereka gunakan untuk berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat syar'iyyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Mereka congkak tidak mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah. Mereka congkak tidak mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun Allah berikan telinga namun tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang didengarkan ya mungkin perkataan-perkataan yang melalaikan, musik. Yang didengarkan mungkin orang-orang gibah. Yang didengarkan mungkin orang-orang yang berseteru sebagaimana yang banyak kita dapatkan di dalam berita-berita dewasa ini. Namun meskipun mereka begitu betahnya mendengarkan berita semacam itu, tidak akan betah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Gerah. Dan mereka, mereka pun Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan mata. Namun matanya tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pun juga tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah. Bahkan banyak di antara manusia yang meskipun mereka memiliki pendidikan yang tinggi namun tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah satu contoh ketika mereka melakukan penebangan liar dan tidak melakukan regenerasi dengan menanam pohon-pohon yang baru. Maka kita lihat banyak pohon yang eh, banyak hutan-hutan yang semula lebat dengan pepohonan yang besar menjadi hutan yang gundul. Yang akhirnya pun manusia itu melihat banjir di mana-mana. Nah, ini tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang sifatnya adalah kauniyah. Yang padahal kita mengetahui yang namanya hutan kalau gundul, tidak ada pepohonan yang banyak di sana, maka ketika ada hujan yang turun, maka air ini akan langsung mengalir ke tempat-tempat yang terendah, ngumpul di sungai dan kemudian akan muncul banjir. Mereka hanya memikirkan keuntungan sesaat, memikirkan keuntungan dirinya sendiri, eh, memikirkan keuntungan duniawi, mereka tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah. Apa yang dia lihat berbagai macam peristiwa alam ya, yang mereka konsen hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan ketika sudah ada malapetaka. Hanya memikirkan bagaimana solusi membantu orang-orang yang terkena banjir misalnya. Namun tidak jauh kemudian memikirkan jangka panjangnya. Bagaimana kita harus mencegah supaya banjir ini tidaklah ada. Padahal mereka melihat, kita semuanya melihat kejadian-kejadian alam semacam ini. Dan bahkan terkadang manusia bukan hanya melihat ini dari sudut pandang e, penyelesaian akibat dari bencana tadi, namun bahkan terkadang sebagian manusia menyalahkan sang pencipta. Kenapa ini Allah berikan banjir? Tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, padahal itu adalah kesalahan dirinya sendiri. Yang Allah katakan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin Tidak ada bencana yang muncul di daratan ataupun di lautan melainkan itu adalah sebabnya ulah manusia itu sendiri. 'amilul 'alam yarji'un. Yang dengan munculnya bencana-bencana semacam ini Allah ingin merasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka. Ini akibat perbuatan manusia banjir yang sekarang ini muncul di mana-mana itu adalah akibat perbuatan manusia, akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dikiranya tidak berdosa seseorang yang menebang pepohonan tanpa melakukan regenerasi. Dosa besar. Dosa kepada alam, dosa kepada manusia yang lainnya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada binatang-binatang. Sebaliknya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya bisa, di, bisa dilihat eh, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahwa seseorang yang menanam tetumbuhan itu akan mendapatkan pahala apalagi kemudian tetumbuhan ini mem, me, me, membuahkan buah-buah maka buah yang dimakan oleh binatang yang dimakan oleh manusia itu orang yang menanamnya akan mendapatkan pahala. Oke lah kalau memang mau nebang maka harus dipikirkan regenerasinya dan harus dipertimbangkan bagaimana cara menebangnya supaya tidak sampai kemudian menjadikan alam itu gundul, hutan itu gundul. Dan ini pun tentunya harus seizin yang berkuasa. Pemerintah misalnya ataupun yayasan ataupun lembaga ataupun perusahaan ini Harus izin, tidak boleh kemudian menebang sembarangan. Ya, ini karena manusia telah diberikan hati, mata, telinga namun tidak digunakan untuk memikirkan, melihat, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah menyatakan yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan para penghuni untuk surga. Allah telah menentukan mereka sebagai penghuni uh, surga. Sedangkan mereka masih dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Allah juga telah menciptakan para penghuni bagi neraka. Allah telah menentukan mereka sebagai penghuni, penghuni neraka. Padahal mereka masih dalam tulba, eh, tulang sulbi bapak-bapak mereka. Jadi ketiga, seseorang belum berwujud menjadi orang, bahkan masih e, berupa sperma yang ada di tulang belakang seorang lelaki. Ketika itu kata Rasulullah SAW ya, dalam hadis surat Imam Muslim, maka dirinya sudah ditetapkan nanti akan menjadi penghuni e, surga ataupun penghuni neraka. Nah di antara orang-orang yang mana yang akan dimasukkan ke surga dan yang mana yang akan dimasukkan ke neraka, maka ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang memastikan bisa masuk ke dalam eh, siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka. Ini adalah rahasia ilahi. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh menetapkan seseorang itu dia menjadi penghuni neraka ataupun menjadi penghuni surga kecuali di dalam kita menetapkannya adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala eh, rasulnya tetapkan. Maka tidak bisa kemudian kita memastikan seorang itu masuk ke dalam surga atau neraka ya kecuali memang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga siapa mereka? Ya. Maka semisal secara global Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan juga rasulnya bahwa orang-orang yang beriman itu tempatnya di dalam surga. Ya, seperti firmannya uh, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan siapa yang beramal dengan amal soleh baik dia itu laki ataupun perempuan ya, maka dia akan aku berikan kehidupan yang baik ketika dirinya adalah orang yang beriman. Ya ketika dirinya adalah orang yang beriman. Wa huwa mu'minun Dan kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan aku berikan pahala kepada mereka, balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, yaitu apa? Balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum maka Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan secara umum bahasanya orang-orang yang beriman tuh nanti masuk ke dalam surga. Demikian juga secara umum orang-orang yang kafir itu tempatnya nanti ada di dalam neraka. Nah, kemudian di sana juga ada orang-orang yang disebutkan secara khusus untuk menjadi penghuni surga. Semisal apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang beberapa orang sahabatnya yang akan menjadi penghuni surga. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Said bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, ya Ubaidah ibn al-Jarrah, Hasan, Husain, ya, Ukasah bin Mihsan, Bilal bin Rabah. Ini diantara orang-orang yang telah ditentukan. Bahasanya mereka adalah calon-calon penghuni surga. Ya calon-calon penghuni surga. Kemudian juga ada beberapa orang yang ditentukan mereka adalah menjadi penghuni-penghuni neraka seperti Abu Lahab dan istrinya ya Abu Lahab dan istrinya itu Ummu Jamil Arwa binti Harb yang dirinya merupakan e, saudaranya Umayyah ya, anaknya e, merupakan saudara Umayyah saudari dari Abu Sofyan Ya, mohon maaf, Ummu Jamil Arwa bin Harb ya bin Umayyah saudarinya Abu Sofyan. Ini diantara orang yang telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Tabat yada abil lahabin watab. Kemudian di dalam hadis semisal yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pamannya, yaitu Abu Talib. Ya, ahwanu ahlin nari adaban Abu Talibun, Abu Talibin. Adab yang paling ringan yang akan diterima oleh para penduduk neraka adalah adab yang diterima oleh Abu Talib. Ini maksudnya adalah dari kalangan orang-orang kafir. Dari kalangan orang-orang kafir. Di mana digambarkan siksa yang teringan yang akan diterima oleh pamannya itu tatkala diletakkan bara api di telapak kakinya maka akan e, mendidihlah otaknya ya akan mendidihlah otaknya ya di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ini diantara orang-orang yang sudah di eh, takyin, bahasanya mereka calon-calon penghuni neraka. Ikhwati wa filah rohimani wa bahwa yang namanya surga dan neraka itu adalah e, tempat yang abadi. Ya, di dalam e, surat Al-Bayyinah semisal firman Allah SWT Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sebenarnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka kekal di dalam api neraka. Ya kekal di dalam api neraka dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Sebaliknya orang-orang yang beriman, maka mereka kekal di dalam surga dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan dalil-dalil yang menjelaskan akan hal ini maka sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat banyak bisa dilihat di dalam surat Hud ayat ke-108 ataupun Al-A'raf ayat ke-43 dan yang lainnya. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surga? Ya, siapakah di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surga? Tentulah setiap kita itu orang-orang yang beriman dengan adanya surga dan neraka pasti tidak ada yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Semuanya pasti ingin masuk ke dalam surga. Akan tapi di sana ada orang-orang yang enggan, ya ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan ya kullu ummati yadkhulu al-jannah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga illa man abah. Kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Maka para sahabat heran, masa Rasulullah ada orang yang enggan masuk ke dalam surga? Wa man ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk ke dalam surga? Maka Rasul mengatakan man ato'ani ya, dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepada diriku maka dirinya akan masuk ke dalam surga dan barang siapa yang uh, bermaksiat kepada diriku maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dan ini semakna dengan uh, firman Allah Subhanahu wa taala kul in kuntum tuhibbunallah Wattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah jika kalian memang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka fattabi'uni kata Rasulullah ikutilah diriku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan menghapuskan memaafkan dosa-dosa kalian. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita tidak ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya ya. A'tattu li'ibati as-salihina ma ya, ra uh, eh, apa ya? Telah aku siapkan kepada ataupun untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Ma'ainun ro'at ya, ma'ainun ro'at. Yang belum pernah dilihat oleh mata. ma udunun samiat dan belum pernah didengar oleh telinga. dan belum pernah ataupun tidak pernah terbersih di dalam hati seorang hamba. Itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat yang belum pernah dilihat oleh mata. Ya kecuali Rasulullah yang memang pernah diberikan kesempatan untuk melihat surga. Yang belum pernah didengar oleh telinga tentang seperti apakah kenikmatan yang ada di dalamnya dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia. Oke, mungkin kita akan mengatakan, bukankah Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya di surga ada para bidadari. Oke, benar juga apa yang Anda sampaikan. Memang di surga ada bidadari yang mereka akan menjadi istrinya orang-orang lelaki yang masuk ke dalam surga. Berarti kalau begitu sama dong, kita di dunia pernah punya istri. Sangat beda. Maka istri para bidadari ya, yang ada di surga sana tidak sebagaimana istri-istri yang ada di dunia ini. Mereka meskipun banyak menjadi istri seorang penghuni surga, mereka tidak akan saling iri. Ya, tidak akan saling iri. Mereka tidak mengeluarkan kotoran. Mereka tidak berkata kecuali yang baik dan seterusnya. Maka sangat beda ya istri yang ada di dunia dan istri yang ada di akhirat. Loh bukankah di akhirat dikabarkan, di surga dikabarkan ada buah ini, ada buah itu. Dan di dunia juga ada. Benar. Namun ketahuilah bahasanya kenikmatan buah-buahan yang ada di akhirat jauh lebih nikmat ketimbang ya buah-buahan yang ada di dunia. Demikian juga makanan-makanan yang lainnya. Maka sangat jauh ya, sangat jauh sehingga kata Allah tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia. Ya bayangan kita kalau makan daging tuh wah enaknya seperti itu. Maka daging di akhirat nanti jauh lebih nikmat, jauh lebih enak ketimbang apa yang kita pernah makan di dunia ini. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah demikianlah uh, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan pemaparan yang telah kita sampaikan ya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mendapatkan uh, kemanfaatan berupa lebih bersemangat untuk melakukan setiap kebaikan, menjauhkan diri kita dari berbagai macam kemungkaran sehingga dengannya mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita semuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala.